Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di kediaman Abarokib dalam rangka talabul ilmi menuntut ilmu. Semoga niat kita, perjalanan kita menuju ke majelis ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, Malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah banjir di mana-mana, kemacetan jalan di mana-mana, kita masih diberikan kesempatan kemudahan oleh Allah untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini Allah berikan nilai keberkahan dan mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah taufik sehingga kita mampu mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita dua bulan yang lalu tepatnya di bulan September ya karena di bulan Oktober saya udur di bulan September kita saat itu tengah membahas fitnah harta, bentuk dan solusinya. Fitnah harta, bentuk dan solusinya. Gitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan materi kita yang belum tersentuh, yang masih ada beberapa poin yang belum kami sampaikan, maka saya ingin sedikit mereview, mengingatkan kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam beliau pernah bersabda riwayat Muslim saya bacakan ini kami sampaikan dua bulan yang lalu ini sebenarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, Ta'awwadu billahi minal fitan ma dohara minha wa ma baton. Artinya, Nabi bersabda, Berlindunglah kalian kepada Allah dari setiap fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung kepada Allah dari fitnah, baik itu fitnah yang nampak maupun fitnah yang tidak nampak. Lah, salah satunya adalah fitnah harta fitnah harta. Baik. Bapak Ibu kan insya Allah kita sudah tahu kan yang namanya kata fitnah itu tidak identik seperti yang kita pahami selama ini. Bahkan ada sebagian kaum muslimin yang memahami kata fitnah itu adalah yaitu seseorang yang uh, apa ini mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Nah, itu ya. Berarti fitnah itu kaitannya dengan lisan. Itu rata-rata sebagian kita memahaminya demikian. Padahal waktu itu sudah kami sampaikan Yang namanya fitnah itu tidak identik dengan lisan saja Ada fitnah itu bermakna serik itu ada Waktu itu sudah tak sampaikan ayatnya Fitnah bermakna serik itu ada juga fitnah itu bermakna penyesatan atau kesesatan Nah itu, itu ada dalam Al-Quran kalau nggak salah surat Al-Maidah. Lalu ada lagi fitnah itu maknanya adalah perselisihan pendapat dan tidak bersatunya hati itu ada di surat At-Taubah. Jadi fitnah itu tidak identik dengan apa itu ya bahasa pojok kampungnya eh, buat-buat uh, omongan ya. Jadi mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, bukan hanya terkait dengan lisan. Bahkan fitnah itu juga ber, bisa bermakna ujian atau cobaan ujian atau cobaan istri itu fitnah cobaan anak itu fitnah ujian atau cobaan nah dan ini ayatnya sudah kami sampaikan baik lalu nabi juga mengingatkan kepada kita sabdanya apa kata nabi Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati almal. Apa artinya? Nabi bersabda, sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah yang menimpa umatku itu harta. Lo jelas sekali, fitnah yang menimpa umatku itu harta. Nah, itu ya. Baik, Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya di dalam hati, apa contohnya fitnah-fitnah harta? Orang yang terkena fitnah harta. Waktu itu kami sebutkan beberapa, di antaranya adalah suka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Itu berarti dia terkena fitnah harta, seperti menipu, korupsi, berkhianat, ya hasil transaksi haram, makan riba, ya menikmati upah orang lain, nah, itu termasuk terkena fitnah harta. Itu bentuk yang pertama, memakan harta orang dengan cara yang batil. Termasuk yang terkena fitnah harta adalah suka undat-undat suka mengungkit-ungkit pemberian ya suka mengungkit-ungkit apa yang sudah ia berikan undat-undat maka itu juga orang yang terkena fitnah harta itu ciri kedua dan ini dalilnya sudah tak sampaikan semua waktu itu. Ciri yang ketiga, orang yang terkena fitnah harta seperti apa orangnya? Bakhil, pelit, kikir. Jadi untuk di jalan Allah perhitungan Tapi kalau untuk foya-foya Sesuatu yang tidak menambah pahala Tidak menguntungkan akhiratnya Itu dia perhitungan jadi kalau untuk uh, apa ini, mohon maaf, untuk dunia dia royal, tidak perhitungan, tetapi kalau untuk di jalan Allah perhitungan, bakhil, kikir, medit. Nah itu ya Ini termasuk ciri yang nomor tiga Orang yang terkena fitnah harta Ciri yang nomor empat adalah Suka makan harta anak yatim Itu terkena fitnah harta jadi anak yatim cuman sekadar dijadikan address, alamat. Sedangkan harta anak yatim dimakan pengurusnya. Jadi pengurusnya berfoya-foya dengan mobil mewah dengan kehidupan yang glamor sedangkan anak yatim binaannya terlunta-lunta makannya pakaiannya pendidikannya ini orang seperti ini terkena fitnah harta ya itu contoh yang keempat ada lagi ada lagi yang terkena fitnah harta Di antaranya contohnya adalah benci dan enggan menginfakkan harta di jalan Allah Ya. Jadi dia nggak suka. Dia tidak memiliki semangat. Harta itu untuk dialokasikan di jalan Allah. Tapi kalau selain jalan Allah, semangat. Ya, maka yang seperti ini terkena fitnah harta. Ada juga di antara ciri orang yang terkena fitnah harta adalah sibuk dengan harta hingga lalai dari ketaatan kepada Allah. Waktunya sholat, gak sholat. Sibuk rapat tetap jalan terus ya kepala jadi kaki kaki jadi kepala banting tulang peras keringat sholat duha dua rokaat yang tidak butuh waktu lima menit nggak sempat ya membaca Al-Quran nggak sempat zikir pagi petang nggak sempat hidupnya time ismani. orang yang seperti ini kena fitnah harta Ya, kena fitnah harta. Ada lagi orang yang terkena fitnah harta. Contoh berikutnya, suka meminta-minta kepada manusia tanpa kebutuhan. Jadi kalau ketemu mesti sambatan dan mesti pinjam, utang atau minta maka yang seperti ini terkena fitnah harta apalagi Nabi memberikan ancaman orang-orang yang suka meminta-minta seperti ini maka nanti di hari kiamat yaitu dia akan bangkit dari kubur dengan wajah tanpa daging hanya tengkorak saja ya hanya tengkorak saja nah seperti itu kenapa karena di dunia dia suka meminta-minta termasuk minta ditraktir nah, itu masuk meminta-minta itu Ya, minta oleh-oleh itu nggak usah nggak boleh orang Islam itu harus punya izah kewibawaan orang Islam itu harus menjadi tangan di atas bukan tangan di bawah orang Islam itu harus punya rasa malu dia tidak boleh meminta-minta nah seperti itu ya dia harus merasa cukup konaah dengan apa yang sudah Allah berikan nah seperti itu baik terus yang terakhir ada lagi contoh orang yang terkena fitnah harta itu adalah yaitu mencari harta tidak peduli halal haram nggak peduli halal haram yang penting dapat yang penting dapat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang silam sudah mengingatkan kita. Apa kata Nabi? Yati alan nasi zamanun. Akan datang nanti satu zaman. Akan datang nanti satu masa. Apa itu? Apa itu? La yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram di mana manusia sudah nggak peduli rizki yang dia dapatkan. Ini halal apa haram? Sing penting dapat. Berarti terkena fitnah harta. Nah, yang seperti ini ya. Baik, nah sekarang materi terakhirnya ini yang akan kita sampaikan malam hari ini. Ini lanjutannya. Yang belum itu sekarang ini yang akan kita bahas. Apa itu? Tips, tips cara selamat agar tidak terkena fitnah harta. Cara selamat dari fitnah harta. Bagaimana tipsnya supaya kita tidak terkena fitnah harta? Nah, ya. Ujian cobaan dari sisi harta. Bayangkan Bapak Ibu, mohon maaf ya, mohon maaf, mohon maaf. Gak usah jauh-jauh, di masyarakat kita aja banyak orang yang seperti ini. Contoh, contoh ini, contoh. Ketika dia masih punya motor, itu suka menyapa orang. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Begitu ganti punya mobil, salamnya ganti. Tin, itu pun kacanya ditutup. Ya, itu itu sudah kena fitnah harta itu ya. Dulu ketika masih punya motor, oh taklim meskipun jauh datang. Sekarang begitu punya mobil, itu mikir-mikir. Iya, itu uh, parkirnya ada apa ndak? Iya, jalan masuknya itu cukup ndak mobil? Iya itu macam-macam ujung-ujungnya nggak datang taklim ya ini berarti terkena fitnah harta yang seperti ini ya baik kita lanjutkan. Nah, cara selamatnya gimana solusinya? Banyak cara yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, kurang lebih Bapak Ibu ya, kurang lebih ada 14, kurang lebih tipsnya, cara selamatnya 14 ya. Mudah-mudahan waktunya cukup, semuanya ada dalilnya. Apa saja tips agar selamat dari fitnah harta? Satu, yang pertama, yang pertama adalah carilah teman akrab dari kalangan orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau mau cari besti, cari-cari teman, carilah mereka yang beriman dan bertakwa. Bukan delek wong soge, bukan. Malah kena fitnah harta nanti. Cari yang beriman, yang bertakwa meskipun dia miskin. Ya, beriman dan bertakwa. Mana dalilnya? Dalil Tolong dibuka uh, dalilnya Abu Dawud. Coba dibantu Abu Dawud. Nomornya nomornya adalah uh, 4832 4832. Saya bacakan. Nabi bersabda, "La tusahib illa mu'minan la yakul ta'amaka illa taqi." Nah, silakan baca terjemahannya dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kita dengarkan isi sabdanya silakan janganlah kalian berkawan kecuali dengan seorang mukmin ulang lagi janganlah kalian berteman silakan janganlah kalian berkawan kecuali dengan seorang mukmin. Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang beriman dan janganlah dan janganlah sampai memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya janganlah sampai makananmu dimakan kecuali yang memakan makananmu orang yang bertakwa. Maksudnya masalah walimah saja harus selektif. Walimah ngundang orang. Yang diundang itu orang-orang yang beriman, bertakwa. Sampai-sampai kata Nabi, walayakul to'amaka ilataki. Janganlah makananmu dimakan, kecuali yang memakannya orang yang bertakwa. Makanya harus selektif mencari teman. Teman itu bawa pengaruh. Arrojulu ala dini. Coba geser Abu Dawudnya tadi. Geser. 4833. 4833. Arrojulu ala dini khalili. Falyandur ahadu ahadukum man yukhalil. Silakan. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Isi sabdanya, seorang laki-laki itu bergantung dengan agama teman kaumnya. Baik, seseorang itu bergantung pada agama temannya. Maka lihatlah, maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman gaulnya. Nah, makanya berteman dengan orang soleh, maka dia akan menjadi orang soleh. Berteman dengan orang yang suka hubud dunia, maka ya ketularan akan hubud dunia. Maka carilah orang-orang yang dia warok, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang lebih mengedepankan akhirat daripada dunia. Nah, seperti itu, ya. Baik, ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua. Nah, ini nomor dua ini. Sebenarnya ada kaitannya sama yang nomor satu, nomor dua ini. Tapi nggak apa-apa kita sebutkan aja karena ini rinciannya. Apa yang nomor dua tipsnya? Suka bergaul dengan orang miskin. Iya, kumpulannya orang miskin aja. Jangan circle-nya circle wong sugi-sugi. Ya. Nanti begitu ketemu sama orang miskin, penyakit kulit, gatelan. Karena nggak selevel soalnya. Nah, itu ya. Jangan, itu ya. Berteman dengan orang-orang miskin. Nanti kalau suka berteman dengan orang kaya, circle-nya circle orang-orang kaya, maka biasanya ketemu orang miskin nggak suka. Ya, nggak usah, nggak suka dia. Maka yang seperti ini, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi cintai orang miskin. Wong sampai-sampai Nabi saja berdoa, Allahumma ini as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Itu doa Nabi itu. Anak ulang ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Fi'lal khairat ya perbuatan yang baik watarkal mungkarat meninggalkan semua yang mungkar wahubbal masakin dan mencintai orang-orang miskin Iya. Kenapa Ustadz kita ini kumpul sama orang miskin? Ustadz, Pak Bu, mohon maaf ya. Hisapnya orang miskin itu lebih sedikit loh daripada orang kaya. Bahkan disebutkan dalam riwayat muslim, orang miskin itu nanti di hari kiamat masuk surganya lebih dahulu sebelum orang kaya. Dengan jarak 500 tahun perjalanan. Antara orang miskin dengan orang kaya Lo kok jauh sekali Karena orang kaya harus mempertanggungjawabkan Setiap harta yang dia miliki Makanya orang tambah sugi tambah ribet biasanya Pertanyaan akhiratnya ini menunjukkan kepada kita berteman dengan orang-orang miskin. Terus kemudian dalil, ayo coba dibuka dalil. Sahih tarhib coba. Nomor jilid 4, jilid 4. Nomornya 2152 kita dengarkan. Sohe Tarhib wa tarhib nomornya ya, nomornya 2152. Ya. dua Ya, 21 seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta pernikahan. Betul, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah berkata, ya. seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta pernikahan yang yang diundang kepadanya hanya orang-orang kaya dan orang-orang miskin diabaikannya. Baik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bisal walimah." Seburuk-buruk undangan walimah kata Nabi adalah undangan walimah yang diundang hanya orang-orang kaya saja, tidak melibatkan orang miskin. Itu seburuk-buruk walimah. Mau oh, coba? Itu. Berarti ini menunjukkan salah satu tips supaya tidak terkena fitnah harta kumpul. Ya, berteman dengan orang-orang miskin. Bahkan saya tuh, eh, bacakan dalil dalam kitab Adabul Mufrad nomornya 550. Anda bacakan aja. Adabul Mufrad nomor 550 dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mastakbara man ukila ma'ahu khadimu khadimuhu. Ya, artinya tidak dianggap sombong tidak termasuk sombong. Orang yang makan bersama pembantunya itu bukan orang sombong. Tidak termasuk sombong, ya. Orang yang makan bersama pembantunya. Ya, ini menunjukkan kepada kita siapa saja di antara kita yang memiliki maaf tanda kutip saudara kita yang ikut membantu kita, pembantu atau siapapun, supir, driver atau siapapun yang apa yang kita makan itu yang mereka makan. Gak dibeda-beda no. Ya, bahkan makan bareng. Nah seperti itu Maka itu bukan orang sombong Berarti orang ini gak akan terkena fitnah harta Sebab ada orang itu apa yang dia makan Yang dimakan majikan Itu beda dengan yang dimakan pembantu Baju juga begitu Ketika majikan beli di mall A, A Maka pembantunya ajak ke mall tersebut untuk memilih baju ternyata yang dipilih lebih mahal daripada harga majikannya. Gak apa-apa rezekinya. Rezekinya. Gak apa-apa Ya. Rezekinya ini menunjukkan kena angin ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya agar kita tertiap ini eh, terhindar dari fitnah harta supaya tidak terkena fitnah harta maka berteman dengan orang-orang miskin. Ya, baik. Lawang kadang-kadang duduk saja di sampingnya orang miskin itu rasanya apa itu kayak nggak nyaman salah ya nggak apa-apa kita lanjutkan yang nomor tiga yang nomor tiga yang nomor tiga tips yang nomor tiga agar tidak terkena fitnah harta apa itu yang ketiga jangan suka menunda-nunda sodakoh jangan jangan suka menunda sodakoh ya nanti saja sodako saya tak berikan hari Jumat saja Nanti saja sodako saya nanti kan tahun depan tinggal hitungan hari mau Ramadan sekalian Ramadan nanti saja pekan depan nanti saja nanti saja ujung-ujungnya ajal menjemput kita. Maka jangan suka menunda-nunda sodako supaya kita tidak terkena fitnah harta. Ya, karena itu harta yang kita miliki ada hak untuk orang-orang miskin. Mana dalilnya? Dalil. Ayo dibuka Al-Qur'annya surat nomor 63. Surat nomor 63. Merinding saya kalau dengar ayat ini. Surat nomor 63 itu Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun. Ayatnya Bapak Ibu ayat yang ke-10. Al-Munafiqun ayat 10. Allah taala berfirman. Wow. Coba terjemahannya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Lanjut. Sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Terus. Lalu dia berkata menyesali. Nah, berkata begitu ajal menjemput dia. Ketika sakaratul maut, ruh ada di tenggorokan, baru sadar. Apa yang mereka katakan? Silakan. Wahai Robku. Wahai Robku. Sekiranya engkau berkenan menunda kematianku. Lo minta ditunda kematiannya, tujuannya sedikit waktu lagi. Tujuannya? Maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Terlambat, tidak mungkin. Ya, apabila ruh sudah sudah sudah waktunya ajal datang, mustahil waktu itu ajal itu ditunda. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jangan sampai suka menunda-nunda ibadah. Makanya Nabi sallallahu alaihi pernah bersabda dalam hadis yang lain, Nabi pernah bersabda, "Ightanim khomsan qabla khomsin." Jagalah lima hal sebelum ketemu yang lima. Peliharalah lima perkara sebelum bertemu yang lima. Insya Allah kita semua apalah sudah tahu Apa saja itu? Sehatmu sebelum sakitmu Mumpung dikasih sehat ya. Yang kedua Masa mudamu sebelum masa tuamu Yang ketiga Masa lapangmu sebelum masa sempitmu Yang keempat Kayamu sebelum miskinmu Yang kelima Hidupmu sebelum matimu Mumpung orep Jangan nunggu nazak baru pengen sodako. Dia nggak pakai pesen, hartanya jadi warisan. Ya. Makanya dalam hal ini jangan suka menunda-nunda sodako. Penyesalan selalu di akhir. Nggak ada orang menyesal di awal. Baik kita lanjutkan. Tips cara agar selamat dari fitnah harta. Yang nomor empat. Nomor empat. Ya betul nomor empat ini ya. Yang nomor empat. Yang nomor empat adalah harus meyakini, tanamkan dalam hati kita. Harus yakin, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Mana dalilnya? Dalil Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran suratnya surat Ad-Duha insya Allah apal semua kok surat Ad-Duha ayat 4 Ya, Allah berfirman, "Walal akhiratu khairu laka minal ula atau khairu wa apqa." Ayo, <laughs> ah, hati-hati ya. Jangan overlapping <laughs> sama surat yang lain. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayo baca ayat 4. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Baik. Sungguh Akhirat itu lebih baik bagimu. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir daripada dunia. Maka tentunya kita semua ini adalah makhluk akhirat. Kita ini bukan makhluk dunia. Dunia ini cuma sekadar transit untuk memperbanyak bekal guna menuju kepada kehidupan yang kekal nan abadi, yaitu nanti e, di akhirat. Sedangkan orang-orang kafir maka wajar mereka makhluk dunia sebab mereka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Apa firman Allah? Mana buktinya kalau orang kafir nggak dapat apa-apa? Buktinya adalah Allah berfirman di surat Ali Imran kalau tidak salah ayatnya 85. Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Silakan baca artinya. Dan barang siapa mencari agama selain Islam. Ulang lagi. Dan barang siapa mencari agama selain Islam. Jadi dia lebih memilih agama lain selain Islam. Ali Imran ayat 85. Lanjut teruskan maka dia tidak akan diterima. Oh, agamanya nggak diterima oleh Allah, nasibnya di akhirat. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Rugi, ya rugi, ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah melihat seorang pendeta yang mana ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat pendeta ini nangis. Umar bin Khattab radhiyallahu nangis. Lalu kemudian membacakan ayat. Nangis membacakan ayat. Amilatun nasibah. Ayo surat apa itu? Sering kita baca. Amilatun nasibah. Sabihisma rabbikal a'la. Nanti itu ada amilatun nasib, Amalnya mereka tidak diterima. Amalnya seperti inai-inai yang berterbangan. Amalnya tidak diterima oleh Allah. Maksudnya apa kok nangis? Pendeta ini mulai pagi, siang, sore berdakwah. Menyuruh umatnya untuk melakukan kebaikan. Satu pun gak diterima oleh Allah. Satu gak diterima kebaikannya oleh Allah. Tidak manfaat untuk akhirat. Kalau kita kan beda. Yang kita lakukan maka itu akan menuai pahala nanti di akhirat. Lo Ustadz orang kafir itu berarti nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa. Maaf ini masih koma. Dia akan mendapatkan amal kebaikannya itu tadi bermanfaat di akhirat kalau masuk Islam. Jadi begitu dia masuk Islam mu'alaf Maka seluruh kebaikan yang selama ini dia lakukan Semasa hidupnya Semasa dia masih kafir Maka tetap diperhitungkan oleh Allah Lantaran dia masuk Islam Begitu keluar murtad Keluar Islam Dihapus lagi oleh Allah Dihapus Dihapus oleh Allah ini menunjukkan kepada kita berbahagialah wajib kita bersyukur kepada Allah kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Mudah-mudahan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan muslim muslimah dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang tips amalan yang nomor berapa? 5 huh? lima. Yang nomor lima. Yang nomor lima, yang nomor lima, supaya kita selamat dari fitnah harta adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembalikan kepada apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan. Kembalikan. Karena itulah sebaik-baik petunjuk. Mana dalilnya? Dalil Coba dibuka Sohe Tarhib wa Tarhib jilid 1 nomornya 40. Coba dibaca nomor 40. Sohe Tarhib wa Tarhib nomor 40 yaitu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah SAW berkhutbah saat haji wada, haji perpisahan. Haji wada, silakan. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia pada haji wada. Ya, nah, itu kan lanjut. Lalu beliau bersabda. Nabi bersabda, "Ini kata taraktu fikum ma ini tasantum bihi falan tadillu abadan Allahi wa sunnata nabiyihi sallallahu alaihi wasallam." Silakan. Sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah di tanah negeri kalian. Lanjut. Akan tetapi biarlah ditaati dalam perkara selain itu dari amal-amal yang kalian anggap remeh. Baik, lanjutkan poinnya, silakan. Maka berhati-hatilah. Iya. Sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu yang mana kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Nah, seperti itu. Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat untuk selamanya warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Silakan. Selama kalian berpegang teguh kepadanya. Apa itu warisan Nabi? Yaitu kitabullah, Al-Quran, dan As-Sunnah Nabinya, Al-Hadis. Baik. Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Nabinya, yaitu Al-Hadis. Ini menunjukkan semua perkara kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Solusinya di situ. Ya, supaya kita tidak terkena fitnah harta dan fitnah-fitnah yang lainnya. Karena bentuknya fitnah itu banyak. Ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat, ada fitnah harta, ada fitnah wanita. Ada ujian itu macam-macam. Ya, ini kan yang kita bahas lagi, yang kita bahas ini adalah ujian dalam bentuk harta. Nah, ini ya, baik. Maka kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, sekarang kita lanjutkan tips yang nomor 6. Yang nomor 6, tips yang nomor 6. Nomor enam ini ya. Selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kehidupan. Ya. Selalu berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan, khususnya khususnya khususnya ya dibaca di dalam sholat ya dibaca di dalam sholat sebelum salam. Nah, boleh. Contohnya berlindung kepada Allah ya dari fitnah kehidupan apapun itu, apapun. Ya. Dibaca di dalam sholat sebelum salam. Insya Allah Bapak Ibu apal kok doanya sebelum salam yaitu hadis riwayat Muslim silakan dibuka nomornya 588 riwayat Muslim 588 nomornya atasnya 924 ya atasnya 924 ada ayo silakan baca ya. silakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, ya. Rasulullah Wasallam beliau bersabda. Isi sabdanya kita dengarkan, silakan. Jika salah seorang di antara kalian tasyahud, tasyahud hendaklah meminta perlindungan kepada Allah ya. dari empat perkara. Nah ini meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara ketika tahiyat. Lanjut dan berdoa. Baik. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam Wamin adabil qabri. Nah ini mulai mulai. Wamin fitnatil mahya wal mamat wamin syarri fitnatil masih dajjal. Silakan. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksaan jahanam siksa api jahanam yang kedua dan siksa kubur terus yang nomor tiga dan fitnah kehidupan dan kematian baik fitnah hidup fitnah mati terus yang terakhir empat serta keburukan fitnah masih dajjal fitnah al masih ad dajjal nah seperti itu loh ini belum bahas fitnah dajjal ada lagi ya fitnah al masih ad dajjal Nah, itu ya. Baik. Ini menunjukkan kepada kita sering-sering yaitu berlindung kepada Allah dari uh, berbagai macam fitnah dalam kehidupan. Itu uh, yang nomor 6. Nomor 7 sekarang. Nomor 7. Nomor 7. Nah, ini mulai. Yang nomor 7 supaya selamat dari fitnah harta tanamkan di dalam hati kita, camkan baik-baik dalam hati kita. bahwasanya hisap harta di hari kiamat lebih rumit daripada hisap yang lain. Daripada hisapnya umur, hisapnya ilmu, hisapnya letih dan lelah kita. Itu lebih rumit hisapnya harta. Itu lebih rumit. Hisap harta lebih ribet Dalil, ayo dibuka Sahih Targhib wa Targhib, jilidnya jilid 6, nomor 3592. Jilid 6 nomor 3592 dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba." Silakan. Dari Abu Barzah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda ya. isinya tidaklah kedua kaki seorang hamba melangkah pada hari kiamat kecuali kecuali pasti ditanya tentang pertukaran. Manusia tidak akan pernah bisa bergeser maju ke depan, mundur ke belakang, geser ke kanan atau ke kiri sampai dia lolos menjawab empat pertanyaan dari Allah. Empat hal yang akan diaudit oleh Allah. Empat hal. Apa saja itu? Satu, an umrihi fima afna. Silakan. Mereka akan ditanya tentang umurnya. Apa itu pertanyaannya? Padahal apa dia menghabiskannya. Umurmu kau gunakan untuk apa? Ada satu buku bagus yang ditulis oleh Ustadzuna Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Rahimahullah Buku beliau berjudul Umurmu kau gunakan untuk apa? Merujuk dari hadis ini. Isinya bagus. Jadi bagaimana tips kiat-kiat supaya umur kita barokah, terus bentuk-bentuk menyanyiakan umur itu apa saja? Seperti misalnya ya, terlalu banyak main game, terlalu banyak yaitu mm, apa ini baca koran, ya. Bahkan loper koran belum datang itu sudah ditunggu di depan pintu. Kalau bisa dia pegang koran masih anget-angetnya. Koran itu berapa halaman halaman cuwilik-cilik habis dilalap. Quran sak lembar ngantuk. Nah, ini berarti kena ini ya. Jadi umurnya habis, percuma baca Quran gak ada manfaat. Tapi baca Al-Quran satu huruf sepuluh pahala. Alif lam mim tiga huruf tiga puluh pahala. Lu bayangkan. Lebih baik baca Quran. Ada lagi yang dihabiskan dengan nuruti hobi. Hobinya hobi yang mahal-mahal lagi. ya Dan seterusnya. Maka ini menunjukkan banyak orang-orang yang umurnya dihabiskan sia-sia. Ingat Bapak Ibu. Ingat. Nabi sudah ngasih bocoran sama kita. Sudah dikasih bocoran. Bocorannya dua. Bocoran dua. Yang pertama riwayat Ibnu Majah. Nabi bersabda, "Akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik." Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Sudah dikasih bocoran sama Nabi. Yang lebih dari 70 tahun minoritas. Mayoritasnya 60 sampai 70. Nabi wafat 63. Abu Bakar wafat 63. Umar radhiyallahu anhu wafat 63 ketiga istri Nabi pertama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wafat 65 Aisyah radhiyallahu anha wafat 63 Zainab binti Jakshi radhiyallahu anha wafat 54 Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha 57 coba ya Ummu Habibah ya yang nama aslinya adalah Romlah radhiyallahu wafat tidak ada yang lebih 70 kecuali Ummu Salamah Ummu Salamah radhiyallahu anha wafat usia 90 tahun. Berarti rata-rata umur umat Nabi antara itu. Jadi kalau kita sekarang sudah kepala lima, ya, apalagi sudah kepala enam, siap-siap. Eh, wis wayai. Wayai apa? Ingat kepada Allah. Sudah bukan waktunya lagi terus kakak kakak bukan waktunya. Habis waktu kita. Sudah bukan waktunya lagi menghabis menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak ada manfaat. Tidak sama sekali menguntungkan akhirat kita. Ngapain? Ditelepon berlama-lama, guyon, cekakaan. nggak ada manfaatnya. Ya, nonton televisi, ya, apalagi ibu-ibu yang suka drakor sama drajin, drama Korea, drama, drama Cina. Apa apalagi nonton film India telung jam. Oh iya. Apa, Lu Ustaz kok tahu dikasih iya, tahu. Dikasih tahu. apa Dewong India saya ya mancing ya mancing ya seperti itu nggak ada orang mancing sampai baca Quran wangel kalian ya itu nggak ada waktu lo itu habis main skat catur nggak bisa sebentar itu ya mikir kayu dipikir belum tentu kayu mikiri kita nggak ada manfaatnya Iya. Bocoran kedua, tadi masalah umur. Yang kedua lebih mengerikan. Riwayat At-Tabrani, apa kata Nabi? Inna min amaratis sa'a an yadhharu mautul Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat apabila sudah banyak orang yang mati mendadak, mati tanpa sebab, mati tanpa didahului sebab. Gak sakit, gak apa, meninggal. Itu kalau dokter medis jantung. Tapi menurut hadis kiamatnya sudah semakin dekat kiamatnya tambah ide. Oh. Makanya mati tidak harus tua, mati tidak harus sakit, enggak. Bayi lahir mati ada langsung ada anak muda bahkan mereka yang menghindari pantangan nggak mau ini ini santan nggak mau ini nggak mau melinjo nggak mau ini betul-betul olahraga ya rajin <laughs> olahraga meninggal Rajin fitness. Fitness. Ya, seperti itu ya, meninggal. <laughs> seperti itu. Jadi tidak harus didahului dengan sakit ya. Baik, kita lanjutkan. Sebab tapi nggak boleh juga orang itu menerjang pantangan nggak boleh ya. Misalnya dia sudah nggak boleh makan duren misalnya. <laughs> ini ya misalnya ini ya. Dokter bilang Pak berhenti Pak durennya Pak, jangan diteruskan Pak. Ini tinggi kolesterolnya Pak. Ya apa katanya dok? Aku mangan duren iso mati. Hmm. Gak mangan duren yo mati. Ya Allah ya. Ini berarti nerjang ini ada nggak model-model kayak gini? Banyak. banyak, ya, banyak, ya. Kalau sudah dokter ngasih warning, apalagi ya labnya, oh tinggi semua, ya, tidak ada yang normal, ya. Bahkan apa itu eh, angkanya nggak bagus ini ya, ya sudah dijaga itu. Jangan kemudian eh, diterjang. Baik kita lanjutkan. Ya, jangan rokokan berhenti sudah. Aku rokokan iso mati, gak rokokan mati Ya Nah, ada nggak orang-orang model-model kayak gini? Banyak ya. Ini nggak boleh. Nabi aja ngindari pantangan kok. Nabi ngindari pantangan. Ya, buktinya adalah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu uh, apa ini? Uh, pada saat ke rumah Fatimah, yaitu putri Nabi Sallallahu Alaihi ya Ketika itu Fatimah bersama suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ternyata di rumah Fatimah ada segantang ya sege, segantang apa ini kurma. Lalu Nabi meminta kurma ya. Ali radhiyallahu an menyaut, "Aku juga ambilkan." Kata Nabi, "Jangan. Untukmu bukan ini." Maka dibuatkan bubur sagu, dibuatkan bubur sarit. Adapun Nabi sallallahu alaihi mengambil kurma sebab kau baru sembuh dari sakit, maka kau nggak baik makan ini. Loh, berarti Nabi ngajari menghindari pantangan. Nabi nggak bilang, "Mangan oh, gak apa-apa, kon mangan iki iso kok." Kon gak mangan iki lo Enggak, Nabi nggak ngomong gitu. Enggak, jangan, nggak baik untukmu. Yang baik itu bubur ini karena kau baru sembuh dari sakit. Tuh. itu baik kita lanjutkan. Makanya Nabi itu masa hidupnya lebih banyak menikmati sehatnya daripada sakitnya. Nabi sakit seumur hidup cuma tiga kali. Tiga kali. Ya. Yang pertama pada saat kapan? Di sehir. Iya, sehir. Yang kedua diracun. Iya. Itu ya. Dua. Oh berarti empat. Yang ketiga adalah perang Uhud. Iya. Terluka. Yang nomor empat mau ajal, mau meninggal. Demam tinggi. Loh, hanya empat kali. Sehingga Nabi hidupnya lebih banyak menikmati masa sehat. Gak kayak kita. Ya udan didik. <laughs> Matuk bisa. Ya, kena estes, wah, flu. Ya, meler sudah. Itu kita, ya. Makan sedikit apa? Santan-santenan. Asam urat, kolesterol kan gitu. Nah, saya belum pernah itu baca Nabi kena vertigo gitu. Nabi kena asam urat misalnya. Padahal yang dimakan apa? Onta, kambing, ya dan seterusnya. Ya, Nabi selalu menjaga kesehatan. Baik, kembali ke materi kita ya. Uh, apa ini? Itu yang pertama yang ditanya nanti di akhirat, di audit umurmu Kau gunakan untuk apa? Jadi umur ini bukan jatah tanpa pertanggungan jawab. Umur ini bukan hadiah tanpa pertanggungan jawab. Ya, umur ini pasti ditanya oleh Allah. Bahkan penduduk neraka pun diingatkan oleh Allah di surat Fatir. Awalam nu amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Untuk apa umur itu? Penuni neraka diingatkan tentang umur. Ya, seakan-akan Allah berkata kepada penghuni neraka, aku berikan kalian umur 70, 80 tahun untuk apa umur itu? Loh, makanya hati-hati. Kita ditanya. Nomor dua yang akan diaudit an ilmihi fi ma faala. Silakan, ayo. Mereka akan ditanya tentang ilmunya. Do, tentang ilmu. Ya, kita ini kan sering nuntut ilmu. Ya, kita ini kan sama-sama tolak batul ilim, para penuntut ilmu. Kita ini tulap, saya tulap, bapak ibu panjenengan semua tulap, sama-sama nuntut ilmu. Ditanya lo itu sama Allah, jangan dicatat tok tadi gak diamalkan. Ya, ditanya itu oleh Allah, ilmu yang sudah kau pelajari, diamalkan atau tidak? Nah, itu nomor dua. Nomor tiga, silakan yang ditanya. Lah ini yang horor. An min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Silakan. Eh, mereka akan ditanya tentang hartanya. Harta ditanya. Lah kalau harta pertanyaannya harta, silakan. Dari mana dia mendapatkan harta tersebut? Dari mana dia dapatkan harta itu dan dan dan pada apa dia menafkahkan harta tersebut dan harta itu dibelanjakan kemana dari mananya dan kemananya ditanya orang kalau dikasih umur panjang pertanyaan akhirat satu kau gunakan untuk apa dikasih ilmunya banyak pertanyaannya satu ilmumu kau gunakan untuk apa tapi orang dikasih harta dua pertanyaannya dari mana dan kau kemanakan yang terakhir yang nomor empat lah ini horor anjismihi fima ablah silakan serta mereka ditanya tentang tubuhnya tentang tubuhnya capeknya capeknya nggak mungkin kita nggak pernah capek letih lelah penat capek nggak mungkin kita nggak pernah capek pasti kita pernah letih letihmu untuk apa Ya. Kalau misalnya nanti ditanya jawabannya di akhirat Saya itu lelah ya Allah Karena sering Senin Kamis Ayamul Bid Hatam Quran ya Allah sebulan sekali Zikir pagi petang tidak pernah tak tinggal Sholat sunnah tak lakoni semua Mudah ini ini ini yang akan menuntun seseorang ke surga Allah. Tapi kalau letihnya lelahnya untuk begadang, nonton Real Madrid melawan Persibaya, <laughs> ya itu ya Barcelona ya Deltras. melawan <laughs> Deltras ya. Lah ini ya ini letih yang gak manfaat. Makanya saya punya judul kajian, judulnya adalah lelah yang lillah. Nah, ya, lelah yang lillah. Nah, itu ya. Lelah yang karena Allah. Sebab ada lelah. Maaf ini, maaf, maaf. Anda jangan bayangkan kemudian, maaf ya, maaf ini. Saya minta maaf. Uh, mereka pencuri itu ya capek loh itu. Yeah. Maling, yeah. diuber-uber wong. Apa gak menggos menggos Iya. Seperti itu, melean, nunggu orang tidur semua. Ya. Lo letih lo itu, capek lo. Tapi bukan karena Allah capeknya karena maksiat. Kalau berhasil, <laughs> ya tetap ya capek, tetap seperti itu. Ya, termasuk mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Mereka yang melakukan maksiat, berjudi dan seterusnya, capek loh, capek. Pelaku bid'ah, capek. Wiritan terus, anu terus. Padahal nggak ada contohnya dari Nabi. Capek, letih, tapi tidak di jalan Allah. Maka kita nggak pengen capek kita itu tidak di jalan Allah. Capeknya capek harus di jalan Allah. Karena itu yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat kelak. Nah, seperti itu ya. Capeknya sering dipakai melangkahkan kaki ke masjid. Ya Allah, ya. Seperti itu. Baik. Lah ini tidak. Capeknya dipakai untuk jalan-jalan di Taman Bungkul. Mana taman bungkul? Iya. iya. Mending ke taman surga. Mana taman surga? Ini taman surga. Taklim daripada ke taman safari. Iya. Ke taman bungkul apalagi taman pelangi. <laughs> ya, di mana? ya Surabaya kan ya. Iya, Ada kan? Baik. Jadi ini menunjukkan kepada kita, ayolah lelahnya karena Allah. Baik, sekarang kita masuk nomor delapan. Tips nomor delapan supaya selamat dari fitnah harta. Lah ini nomor delapan ini. Ketahuilah bahwa, nah ini, ketahuilah bahwa orang mati itu tidak dikubur dengan hartanya, enggak. Orang mati gak dikubur dengan hartanya, enggak. Ya, lah terus Coba dibuka dalilnya. Ayo. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6, nomornya 3230 3230. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yatsbaul mayyit salasun ahluhu wa maluhu wa amaluhu." Ya. usnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluh. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda isinya yang mengikuti seorang mayit ada tiga perkara yang ngikuti mayit itu kalau ke kuburan itu tiga yang ngiringi mayit itu tiga satu keluarganya. Keluarganya ikut ngiringi. Nomor dua, hartanya. Hartanya ikut. Nomor tiga, dan amalnya. Amal perbuatannya. Lanjut. Kemudian stop. Begitu mayat dimasukkan ke liang lahat, dimiringkan menghadap kiblat, ditutup papan, diorok tanah, maka lanjut. Maka yang dua akan pulang kembali. Yang dua balik. Siapa yang balik? Yang sedangkan yang satu dan tiga yang satu. Yang satu yang dua yang balik siapa? Yang pulang adalah keluarga dan hartanya. Anaknya tidak mau nunggu bapaknya. Ya, anaknya, suaminya tidak mau nunggu kuburan istrinya. Semuanya balik pulang. Ditinggal kita sendirian. Keluarganya balik. Terus apa lagi yang balik? Dan hartanya. Jadi warisan, rebutan anak-anaknya. Lah terus yang tetap tinggal sama mayit, silakan. Dan yang tetap tinggal bersama mayit adalah amalannya. Amalannya. Uang mayit itu loh kain kafannya ndak ada sakunya. Ada kira-kira? Gak ada sakunya. Berarti mayit gak butuh harta. Ya, seperti itu. Ya atau tidak? Ya. Jadi mereka yang mati mobil ikut dimasukkan sekali. Nah, ini nggak ngerti konsep ya nih harta. Ya, itu kena fitnah harta. Dipikir di sana ada pom bensin. <laughs> Itu, iya. Makanya dalam hal ini Muslim nggak kenal ini yang dibutuhkan amal. Ya, Pak Bu, mohon maaf ini, mohon maaf. Bahwasanya disebutkan, bahwasanya uh, eh, apa ini? ketika seseorang itu meninggal, maka hartanya jadi warisan, keluarganya pulang, hanya amalannya saja yang menyertai mayit. Maka para alim ulama mengatakan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan mayit. Nah, ini apa saja? Amalan yang bisa menyelamatkan mayit. Ya, amalan yang bisa menyelamatkan. Jadi lahir nggak bawa harta, mati juga nggak bawa harta. Mau apa yang disombongkan? Mau sombong sama gelarnya, kena fitnah gelar, gelar paling top, top Marco top top paling tinggi sudah. Allahyarham almarhum. Betul. tidak? Apa ya? Baju, pakaian, paling top kain kafan. Terakhir, mau makanan, Ya, hidupnya glamor. Kalau nggak keris tuh bintang 5, padahal masih banyak loh. Makanan rasa bintang 5, harga kaki 5. Kos-kosan soalnya. <laughs> Iya, itu ada loh, banyak loh. Makanan rasa bintang 5, harga kaki 5. Itu masih bisa enak dinikmati. Ini nggak mau, harus resto yang terkenal. Paling top ketika meninggal ketemu tanah. Selesai. Mau apa? Ya, apa yang mau dibanggakan? Oleh karena itu, maka jangan terkena fitnah harta. Baik, saya akan tunjukkan amalan yang bermanfaat untuk mayit. Yang bisa menyelamatkan mayit. Ya, keluarganya ninggalkan dia sendirian loh itu. Sendirian loh. Lalu apa ini tidak ada satupun yang menemani kecuali amalannya. Amalan apa yang kira-kira bisa menemani mayit? Nah ini saya akan berikan kepada panjenengan semua lima dalil. Tapi nanti tolong dihitung ya amalannya ada berapa. Lima dalil ini amalannya banyak. Makanya nanti tolong dihitung. Amalan yang bermanfaat untuk jenazah, untuk mayit. Iya. Lawung kita saja, mohon maaf kita termasuk saudara kita yang wafat itu begitu meninggal nama kita sudah nggak dipakai lagi. Saya ditelepon oleh seseorang. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz kenal sama si Fulan. Oh iya, saya tahu, saya kenal. Sering kok ikut datang kajian. Iya Ustadz ini ada kabar Innalillahi wa inna Meninggal dunia Innalillahi Lu kenapa? Sakit itu Oh sakit mulai kapan? Sudah sepekan yang lalu dia melanjutkan, saya tidak ngomong dia melanjutkan. Lah ini Ustadz nanti jenazahnya ini sudah ganti jenazah. Namanya sudah hilang. Jenazahnya nanti disolati ada zuhur Ustadz. Setelah itu langsung jenazah dikuburkan. Namanya sudah hilang. Sudah tertelan. Gak disebut, gak ada orang mengatakan nanti Pak Fulan ini disolati, gak ada. Dia akan mengatakan jenazah akan disolati. Lambat laun akan lupa sudah orang. Lupa. Ya, Oleh karena itu yang menemani kita amalan amalan. Ya. Kita lanjutkan mana dalilnya satu dalilnya STWT Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 nomornya 163 163 Sahih Targhib wa Tarhib nomor 163 ayo baca cepat dikit Abu Hurairah siap nah silakan nanti di sini ada berapa amalan di sini di sini ketemu nanti ada berapa amalan? Silakan, ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata, lanjut. Kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kami melewati dua kuburan. Kami melewati dua kuburan. Teruskan aja, teruskan. Beliau berdiri, maka kami berdiri bersamanya. Lalu bagaimana raut wajah Nabi? Panas Rasulullah mulai berubah. Terus. Yang ujung belakang bajunya bergetar. Lanjut teruskan. Kami bertanya. Apa pertanyaan para sahabat? Ada apa dengan wahai Rasulullah? Ada apa dengan wahai Rasulullah? Kok wajah bel Anda berubah tidak seperti biasa? Terus ujung lengan baju Anda bergetar. Sampai kayak gitu sahabat melihat Nabi itu sedetail itu. Lanjut, apa kata Nabi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Amat tasma'u nama asma'u, silakan. Apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Apa kalian gak dengar apa yang tak dengarkan sekarang? Terus lanjut. Kami menjawab, Iya. Apakah itu? Apakah itu kalian? Eh, apa itu Nabiullah? Apakah itu wahai Nabiullah yang anda dengar kami nggak dengar? Lanjut. Beliau bersabda, Adani, rajulani yu'adzabani fi kuburihima adzaban syadidan fi dambin hayyinin." Silakan. Dua orang ini sedang disiksa di kubur mereka. Loh, disiksa dalam kubur dua orang. Ini lanjut teruskan. Lo Nabi kok tahu? Dikasih tahu sama Allah. Tidak mungkin Nabi berbicara perkara gaib kecuali Allah yang memberitahu. Mustahil Nabi itu mengada-ngada. Semua yang Nabi ucapkan itu wahyu dari Allah. Wa ma yamtiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Terus lanjut silakan mereka disiksa dengan siksa yang berat karena dosa yang sepilih. Apa dosanya? Fima dalik, silakan. Kami bertanya. Apa itu? Karena apakah? Itu Rasulullah. Ya. Rasulullah menjawab. Silakan. Karena apa? Satu. Salah seorang dari mereka tidak bersuci dari kecil. Berarti tidak paham najis, nggak ngerti najis, nggak paham cara bersuci, toharo, nggak paham. Yang kedua, yang kedua. Sedangkan yang lain menyakiti orang-orang dengan lisannya. Stop. Berarti kalau kepingin selamat dalam kubur, yang pertama amalannya adalah harus mengerti tentang toharo, Najis itu apa, hades itu apa, cara mensucikannya. Harus itu, harus tahu. Yang nomor dua, jaga lisan. Dari nyakiti tetangga, nyakiti orang lain, nyakiti teman, dan seterusnya. Jaga lisan. Stop sampai situ. Sekarang dalil nomor dua. Sudah berapa amalannya berarti? Amalannya sudah berapa berarti? Dua. Amalannya dua. Dalilnya masih satu. Amalannya dua. Yang pertama apa ini mengerti tentang toharo, kesucian, apa itu najis, apa itu hadas dan seterusnya dan cara menyucikannya. Yang nomor dua lisannya dijaga. Sebab itu tadi diadab gara-gara tidak paham cara mensucikan dari air kencing dan tidak jaga lisan. Berarti dibalik sekarang. Orang yang paham toharo sama menjaga lisan selamat dalam kubur. Sudah dua ya, penyelamat kubur, amalan penyelamat, amalan penyelamat. Sekarang dalil nomor dua, nanti tolong dihitung ya, dihitung. Amalannya sudah dua, dalilnya sekarang nomor dua. STBT, Sohi Targib, jilid dua. Oh maaf, jilid tiga, jilid tiga, jilid tiga. Nomornya 1217 satu satu dua tujuh baca satu satu dua tujuh silakan dari Salman radhiyallahu anhu dia berkata ya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda isinya langsung aja ribat sehari semalam ribat sehari semalam apa ribat. itu nanti tak jelaskan lanjut di jalan Allah itu hmm. lebih baik daripada puasa dan kiamulail satu bulan terus dan jika meninggal dunia padanya. Nah ini orangnya kalau mati yang melakukan ribat lanjut. Maka amalnya yang pernah dilakukannya ya. akan terus mengalir. Terus rezekinya tetap diberikan. Terus dan dia aman dari sultan atau malaikat mungkar dan nakir. Aman dari mungkar nakir, aman. Aman dari mungkar nakir, penanya kubur, aman. Ribat itu apa? Berjaga-jaga di tapal batas pada saat jihad supaya tidak mendapat serangan mendadak dari musuh. Nah, ya, ini jihad. Jadi dia berjaga-jaga di tapal batas. Dia nggak tidur, melean, berjaga-jaga untuk menyelamatkan kaum muslimin. Gantian berjaga-jaga. Itu ribet itu. Itu tutup Joko pabrik, tutup Joko perusahaan, bukan. Bukan ini, ini jagaanu ini apa ini perbatasan jihad, ya seperti itu. Bukan jagaanu warkop, bukan. itu yang nomor berapa tadi? Dari nomor berapa? Dua. Sekarang dalil nomor tiga berarti amalannya nambah satu berarti apa? Tiga. Yang nomor tiga tadi itu ribat. Ribat, itu berjaga-jaga di tapal batas dalam hal jihad. Nah, ya. Sudah tiga ya. Berarti paham toharo, jaga lisan, terus ribat. Sekarang dalil nomor tiga. Ayo dibuka STWT lagi Sohe Tarhib buat Tarif jilid 3 Tetap nomornya belakang belakang 1475 1475 Tolong Bapak Ibu jangan remehkan ini Amalan ini Dalil yang nomor ini jangan diremehkan ini. Ini dalil keberapa ini berarti? Dalil keempat. Keempat. Ayo baca. Duh, eh, dalil ketiga. Dalil ketiga piye to panjenengan? Silakan, ayo. Abdullah Mas'ud radhiyallahu dia berkata, ya. Seseorang akan didatangi di alam kuburnya. Terus lalu kedua kakinya didatangi. Terus lalu kakinya berkata, ya tidak ada jalan bagi kalian terhadapku. Terus dia dahulu membacakan surat Al-Mulk nah, terhadapku. Nah, dia dulu ketika hidupnya suka baca Tabarok, surat Al-Mulk 30 ayat. Terus lanjut. Lalu dia didatangi dari arah dadanya. Terus atau dia mengatakan dari arah perutnya. Terus kemudian dia kemudian dia dada atau perutnya berkata, ya tidak ada jalan bagi kalian terhadapku. Terus ia adalah yang paling mengingatkanku terhadap surat al mul Terus lanjutkan. Kemudian dia didatangi dari arah kepalanya. Terus lalu kepalanya berkata, "Apa kata kepalanya? ada jalan bagi kalian terhadapku." Hmm. Dia dahulu membaca denganku surat al mul al muluk lagi terus. Maka dia adalah penghalang yang menghalanginya dari azab kubur. Berarti amalan yang nomor empat adalah rajin baca surat Al-Muluk. Itu surat itu penyelamat dari azab. Tiap malam mau tidur, Al-Muluk Tabarok 30 ayat. Ya, berarti amalannya sudah berapa kalau gitu? Empat. Menjaga toharo, paham toharo, menjaga lisan, ribat, terus kemudian membaca surat Al-Muluk. Setiap hari, setiap malam. Mau tidur ya, mau tidur terutama Empat ya sudah ya. Sekarang dalil nomor empat. STWT lagi. <clears throat> Buka. Nomornya 3558. 3500 jilid 6. Jilid 6. Hmm, bingung, bingung. Ya, siap. 3558 jilid 6. Ya. Ya, siap. Ketemu? Ketemu. Dari mana? Dibaca. Oh, enggak dari tanpa bin Asim roti dia mengatakan ya silakan langsung poin E langsung poin E ya dibaca 13 E silakan artinya, artinya baca panjang ini 3558 3558 ya poin 13 E 13 E Ustaz Imam Ayo yang panjang ini Ustaz ya iya Imam Ahmad meriwayatkan dengan sangat langsung artinya langsung artinya silakan Artinya Rasulullah SAW bersabda, silakan. Rasulullah SAW beliau mengatakan. Lah ini angka banyak ini Bapak Ibu. Tolong nanti dihitung. Silakan. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin saat berpisah dengan dunia menuju akhirat, ya. malaikat dari langit turun kepadanya. Terus wajahnya putih berseri. Terus wajah-wajah mereka bak matahari. Teruskan. Mereka membawa kafan dari kafan-kafan surga dan wewangian dari surga. Nah ini proses perjalanan ruh keluar dari jasad sampai masuk ke liang lahat. Ya, seperti itu. Teruskan, lanjutkan. Sampai para malaikat itu duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Nah ini materi ini nanti saya sampaikan besok ini di Duku Kupang. Ya, tentang judulnya proses perjalanan ruh dari jasad sampai ke liang lahat. Ya, tapi lanjutan, sudah lanjutan, sudah dua kali apa tiga kali pertemuan di Duku Kupang. Terus lanjut silakan. Kemudian malaikat mau datang. Dia duduk di dekat kepalanya dan mengatakan, ya. wahai jiwa yang baik, terus keluarlah menuju ampunan dan keriduan Allah. Silakan. Rasulullah Wasallam bersabda, isinya, maka nyawa itu keluar, ya. mengalir sebagaimana air mengalir dari bibir tempat minuman. Lanjutkan. Lalu diambil oleh malaikat maut. Ya. Apabila malaikat maut telah berhasil memegangnya. Stop. Saya langsung terjemahkan langsung persingkat. Roh itu naik langsung ke langit ketujuh. Langsung ke langit tujuh. Setiap langit dibuka pintu langit, semua malaikat berkata mahadar ruhu tayyib. Ruhnya siapa yang baunya harum ini? Maka dia fulan bin fulan, ruhnya fulan bin fulan, namanya yang terbaik disebutkan. Sampai ke langit ketujuh lalu Allah berfirman, tulislah dia di illiyin, daftar penghuni surga. Lalu antarkan dia ke jasadnya, kembalikan ke bumi. Jadi ruh ini diantarkan lagi, dikembalikan. Ya, jadi menunggu jenazah itu dimasukkan, lalu kemudian rohnya dikembalikan, lalu didudukkan, duduk, ditanya malaikat. Kalau matinya hancur, Ustaz, ya apa Ustaz? Dikremasi, Ustaz. Nah, kalau matinya dimakan binatang anu, karnivora, hewan pemangsa, semuanya masuk ke tubuhnya. Ya apa Ustaz? Ono oh, tante dilunggukno. Anda jangan meragukan kemampuan Allah. Anda jangan berpikir pakai akal kita. Ini alamnya sudah beda alamnya. Bukan alam dunia, alamnya alam barza, beda. Ya, lawung sebelumnya belum lawung eh, sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ada Adam salam, nggak pakai bapak, nggak pakai ibu, langsung wujud. Allah maha mampu Maryam tidak disentuh laki-laki langsung hamil Allah maha mampu Gak usah meragukan kemampuan Allah Sehingga enggak Meskipun matinya di tengah lautan Ditelan oleh ikan besar Hancur jasadnya Totop Alamnya sudah beda Allah mampu wujudkan lagi Balik lagi bisa Allah maha mampu ya. Termasuk mereka yang sudah jasadnya sudah menjadi tulang belulang dimakan bakteri pengurai. Nanti hari kiamat dari berbangkit, bangkit wujud lagi. Wujud. Bisa Allah mampu. Ya, baik. Terus ceritanya dikembalikan lalu kan ditanya, "Marrobuka?" Dijawab, Robi Allah wa madinuka?" Apa agamamu? Dinial Islam, agamaku Islam. Buat terus kemudian ditanya, e, apa ini? uh, apa ini bukan manabiyuka ya uh, Eh, ditanya uh, apa ini siapa nabimu intinya siapakah laki-laki yang diutus oleh Allah di tengah-tengah umat ini gitu ya maka dia menjawab Nabi Muhammad SAW lalu ditanya yang keempat jadi kalau mukmin itu pertanyaan di kubur bukan tiga empat wama amaluka apa ilmumu amalmu lalu dia jawab korok tu kitabullah dan aku apa ini membaca Al-Quran mengimani isi Al-Quran mengimaninya lalu kemudian saat itulah kuburan kuburannya dilebarkan sejauh mata memandang. Pintu surga dibuka sehingga dia bisa mencium aroma wanginya surga. Meskipun dia belum masuk surga, wanginya sudah tercium di kuburnya. Sudah? Belum cukup, belum, belum titik ini. Lalu kemudian muncul seseorang yang berwajah tampan. Mayit ini tanya, "Siapakah engkau? Wajahmu penuh dengan wajahmu tampan, bersih." Ya wajahmu adalah pembawa yaitu kebaikan ya katanya orang ini anak amaluka soleh aku ini amal solehmu oh, aku ini amal solehmu yang uh, menemani engkau sampai nanti hari berbangkit Masya Allah ya. Lalu kemudian si mayit ini berdoa kepada Allah Rabbi akimisa'ah Ya Rob cepatkan kiamat, cepatkan kiamat. Dia sudah kepingin sekali, yaitu ingin bertemu dengan keluarganya di surga. Baik. Nah, terus apa Ustadz ini amalannya? Amalannya adalah mentauhidkan Allah sejauh mana dia itu mengetahui tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tentang Nabi Muhammad SAW. Pokoknya usul salasa. Usul salasa berarti tiga pondasi pokok tentang Allah, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang ditanyakan. Malaikat muka nakir tidak akan tanya rumus Pitagoras, enggak. Malaikat tidak akan pernah tanya, tidak akan pernah tanya tentang persamaan reaksi, momentum fisika, enggak, enggak. Itu pelajaran kita dulu. Ya, nggak akan tanya. Yang ditanya siapa rohmu, apa agamamu, siapa nabimu. Sejauh mana kemampuan kita tentang itu. Nah, berarti mentauhidkan Allah. Berarti amalannya sudah berapa tadi? Nomor satu toharo, nomor dua lisan, nomor tiga ribat, nomor empat baca al-muluk, nomor lima apa? Tauhid. Tauhid. Sekarang dalil yang nomor berapa? Dalil nomor 5 terakhir. 5 dalil. Sohe tarkib wa tarib. Ayo dibuka. Nomornya 3561. 3561. Ya. 3561. Ayo tinggal dikit lagi. Kita persingkat saja. Tinggal dikit lagi. Silakan. Dan Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ya. Sesungguhnya jika mayit sudah diletakkan dalam kuburnya, terus maka dia mendengar suara sandal para pengantarnya saat saat mereka pulang. Lanjut. Jika dia seorang mukmin, maka sholat ada di dekat kepalanya. Dihitung ya, kalau dia seorang mukmin, mayit mukmin, sholat ditaruh di atas kepala. Sholat fardu, sholat fardu lima waktu ditaruh di atas kepalanya mayit. Lanjut apabila dia puasa ditaruh di sebelah kanannya. Gak ada apabila dia puasa, gak gitu terjemahannya, nggak gitu, iya. gak gitu. gitu. Jangan dirubah, jangan dikorupsi. <laughs> Ya, jangan dikorupsi. Ya, saya apal itu kan. Ya. Berpuasa di sebelah kanannya. Enggak, bukan berpuasa. Puasa ada di sebelah kanannya, nggak pakai ber. Puasa di sebelah kanannya. Nah, ya, terus kemudian zakat di sebelah kirinya. Zakat di sebelah kirinya. Berarti sholat, puasa, zakat. Yang di ujung kaki. Silakan. Perbuatan-perbuatan baik lain. Se seperti? Berupa sedekah. Sodako. Pelan-pelan. Sodako. Terus apa lagi? Sholat sunnah. Sholat sunnah. Kalau yang di atas kepala tadi itu sholat wajib. Ini sholat sunnah. Terus apa lagi? Amal ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Terus apa lagi? Perbuatan baik kepada manusia. Tetangga sama tetangga tidak punya masalah. Ya berarti hablum minanasnya oke, okay. ditaruh di mana? Berada di dekat kedua kakinya. Stop, singkat cerita. Malaikat ketika datang dari arah kepala, solatnya yang bela. Maki bali madhulun kalian tidak bisa masuk dari arahku Sholatnya yang bela. Ketika malaikat datang di sebelah kanan, puasanya bela. Maki bali madholun. Kalian tidak bisa masuk dari arahku. Ketika didatangi dari arah kaki, malaikat juga apa ini? Zakatnya berkata membela. Maki bali madholun. Kalian tidak bisa masuk dari arahku. Ketika didatangi dari arah kaki, lah itu banyak. Sodako, sholat sunnah, amar ma'ruf, sama habluminan nas. Itu membela. Mengatakan maki bali madholun kalian tidak bisa masuk dari arahku. Maksudnya nggak bisa mengadap aku. Berarti mayit ini dikelilingi amal soleh yang menyelamatkan dia. Berarti totalnya berapa? Ayo, ayo dihitung, dihitung tadi. Tadi sudah berapa tadi itu? Tadi sudah berapa? Tadi dari awal, dari awal dulu, dari awal nomor satu toharo, nomor dua, huh? menjaga lisan, nomor tiga ribat, nomor empat, Tauhid no, Al-Muluk ya nomor lima Tauhid. Tauhid nomor lima. Baru sekarang nomor enam yang di atas kepala mayit tadi. Salat fardu. Nomor tujuh puasa. Nomor delapan zakat. Nomor sembilan sodako. Nomor sepuluh puasa sunnah. Nomor sebelas amar ma'ruf nahi mungkar nomor 12 belum dua 12 totalnya sudah. Oh, ya. Ada lagi tambahan 13 kitabnya sama, cuman beda redaksi bacaan Al-Qur'an ditaruh di atas kepalanya mayit. Jadi yang di kepalanya mayit itu ada dua, salat sama bacaan Quran kita. Berarti total 13 amalan yang bisa menyelamatkan mayit. Wallahu a'lam wa bisawab. Saya tutup. Ya sebenarnya banyak ini totalnya 14 ini ya. Kembali ke tips-tips tips. Tips supaya selamat dari fitnah harta. Balik ke materi. Kembali ke materi. Materi bukan laptop, bukan materi ya. Balik apa itu? Nah, yang perlu dipahami adalah ternyata di akhirat Allah tidak akan melihat penampilan fisik kita, Allah tidak akan pernah melihat harta kita. Yang dilihat oleh Allah yang menjadi objek utama pandangan Allah adalah hati dan amalannya. Allah tidak lihat sugi, Allah tidak lihat gantengnya, cantiknya, kayanya enggak. Sing dilihat oleh Allah itu hatinya sama amalannya. Sebagaimana riwayat Muslim nomornya 2564 2564 Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum baca atas atasnya 4651. Silakan. Dari ya, Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isinya sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada rumah dan harta kalian. Allah tidak lihat rupa kalian, harta kalian. Yang dilihat oleh Allah apanya? Tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Maka jangan terkena fitnah harta. Allah tidak lihat harta kita kok. Yang dilihat oleh Allah itu hati dan amalannya. Wallahu alam wa Saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu sekalian karena waktunya tidak memungkinkan. Masih banyak poin-poin yang belum kami sampaikan.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 Baik kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.